والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin dan muslimat sambil malam mubarak rahimani wa rahimahumullah kembali kita lanjutkan bahasan kitab al-kabair karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Sampai pada Poin yang kelima Bab riya wa sum'ati Bab yang membicarakan tentang Ria dan sum'ah Dan firman Allah Ta'ala Famankan yang tuliqa Rabbihi Kalian mengamalan salihah Siapa yang berharap berjumpa dengan Rabbnya Maka adalah dia melakukan amal yang soleh Wala yushrik di Rabbihi ahada Dan janganlah dia menyebutkan dengan siapapun saat dia beribadah kepada Rabbnya. Kemudian dari Jundub bin Abdullah radhiallahu anhu beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sama'a siapa yang memperkenalkan amal kebajikannya, sama Allah bihi, Allah akan memperkenalkan kejelekannya wa man yuqi dan siapa yang telah melihatkan amal kebajikannya yuqillahu bihi Allah akan perlihatkan amal kejelekannya Akhrajahu dikeluarkan oleh keduanya eh, Putri sebelah simbah ada Mbak-mbak salah satu sikap saja dikeluarkan oleh keduanya itu Bukhari dan Muslim. Tentang maknanya sudah ada makna singkat dari penulis. Qila ada yang menjelaskan makna sama Allah man sama sama Allah bihi artinya Allah akan mempermalukan. Allah akan mempermalukannya pada hari kiamat. Allah akan membongkar aibnya pada kiamat. Waman wa'i dan siapa yang memperlihatkan, siapa yang pamer, maka Allah akan pamerkan kejelekannya. Artinya, man al amal solihah siapa yang memamerkan dan memperlihatkan amal salihnya kepada manusia, liyu'azzama supaya dia diagungkan di hadapan manusia yuradillahu bihi maka Allah akan memamerkannya tidak dia yang menjelaskan maknanya Allah akan nampakkan isi hatinya kepada manusia Ya, penjelasan di catatan kaki di disini dicatatkan oleh Bukhari dan Muslim Kemudian Ria itu diambil dari akar kata ruya. Oh Bahwa Ria dan Ria pada asalnya adalah tolakul manzilati mencari kedudukan di hati manusia. Bi'ira'ihi dengan memperlihatkan hal-hal yang baik kebaikan-kebaikan pada dirinya. Sum'ah diambil dari kata sama artinya mendengar. Dan yang dimaksudkan nahu mafiria sama seperti dalam ria. Cuma bedanya kalau sumah itu tertaalak berkaitan dengan indera pendengaran, sedangkan ria berkaitan dengan hasa dengan indera al-basar penglihatan. Pemakna dan maknanya siapa yang melakukan satu amal yang tidak ikhlas Namun dia hanya menginginkan agar manusia melihatnya atau mendengarnya Juzi maka dia akan diberi balasan atas hal tersebut dengan Allah mempopulerkan dan mempermalukan serta menampakkan apa yang dia sembunyikan Wakil ada yang menjelaskan Siapa yang maksudnya dengan amalnya yang mencari alja Mencari kedudukan Wanmanzilah dan kedudukan Di hadapan manusia Dan dia tidak berkeinginan Dengan amal tersebut Mengharap pada Allah Fa'inna Allah yaja'alahu Hadisat ingdana Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan menjadikan dia Bahan perbincangan manusia Alladzina arada nilal manzilah indahum yang manusia-manusia yang dia ingin mendapatkan kedudukan di hadapan mereka malah jadi bahan pembincangan jelek manusia-manusia yang dia cari simpatinya dan tidak ada ganjaran untuk jadi akhirat bahkan ada baginya dosa kalau tak maka yuridu hayat dunia siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya Nuwafi akan kami balas secara lengkap untuk mereka amal kebajikan mereka pihak di dunia dan mereka di dunia lain berkhasul tidak dirugikan Ulaika mereka itulah adalah orang-orang yang tidak ada bagi mereka di akhirat tidak naru kecuali neraka dan hapuslah apa yang mereka lakukan di hati dunia dan sia-sia amal yang mereka kerjakan. Ya, maka kalau kemudian kita lihat penjelasan yang disampaikan oleh penulis tentang makna siapa yang pamer maka Allah akan perlihatkan maka di sini Allah akan perlihatkan isi hatinya pada manusia. Ya, di sini jadi, tidak ada uraian lebih detail apakah itu di akhirat atau di dunia berarti bisa terjadi di dua-duanya maka siapa yang dalam beramal dia ingin dilihat oleh manusia maka Allah akan melihatkan isi hatinya sebenarnya dan itu di dunia dan di akhirat sehingga tadi ada penjelasan di catatan kaki yang kita baca Tidak akan jadi bahan pembicaraan Kejelekannya, isi hatinya Yang isinya adalah isi hati yang jelek Akan jadi bahan pembicaraan banyak orang Kemudian para hukum diatkan oleh keduanya Bukhari dan Muslim dan Umar Rasulullah anhu dan menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat amal itu adalah jadi iya, dengan niat dan masing-masing orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka jika niatnya jelek karena niat riak dan sum'ah maka dia pun yang akan dia dapatkan adalah kejelekan. Wali muslim diatkan oleh muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an eh, hadis Nabi Nabi menyampaikan bahasanya manusia yang pertama kali Allah putuskan nasibnya masuk surga atau neraka pada kiamat adalah tiga orang. Yang pertama adalah orang yang kustushida mati sebagai syahid di jalan Allah. yang ini maka didatangkanlah dia di hadapan Allah. Fa'arafahu lalu Allah eh, Allah kemudian eh, memberitahukan kepadanya nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya, fa'alfaha dia pun mengakui tidak telah mendapatkan nikmat ini dan itu. Dan Allah tanyakan, sama amin tafiha lalu amal apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Qal maka dia pun mengatakan aku berperang di jalanmu sehingga aku terbunuh. dan Allah katakan kau bohong akan tapi yang benar happy. Kal maka Allah katakan kadab tak engkau bohong akan tapi engkau berperang supaya dikatakan buah jari bahasa bahasanya engkau adalah seorang pemberani fakat kil dan engkau telah mendapatkan ujian tersebut Suma amarabikum kemudian Allah perintahkan orang ini Ini tadi habis apa baterai bisa salah satu beli baterai gak, gak nyaman Oh, cas bukan baterai ini. Summa amara Rabbi kemudian Allah perintahkan orang tersebut fasuhiba ala wajihi maka dia diseret pada wajahnya. Jadi maksud diseret pada wajahnya artinya diseret dalam keadaan tengkuat Ya, dalam keadaan bertelungkup dan diseret. Ya, umumnya kalau orang nyeret di dunia, ya, nyeret dalam keadaan terlentang, terlentang dan kakinya dipegang, diseret. Namun tidak demikian orang yang mau dicampakkan ke neraka ini. Dia dalam posisi melungkok, kemudian diseret, pegang kakinya diseret oleh malaikat. Hatta ulkiya binar, kemudian dicampakkan dan dilemparkan di neraka. Maka di antara pelajaran dari di sini, hadis sini menunjukkan kalau Allah itu berfirman dan firman Allah itu ada huruf dan suaranya. Ada perubahan suaranya Allah kata Allah Fama amil kafiha Dan Allah katakan kadar tawalakin Nata tertal tali dan seterusnya Maka ini jadi menunjukkan Allah berfirman Dan firman Allah ada hurufnya dan ada suaranya Sehingga ada yang didengar oleh orang tersebut Sehingga orang tersebut merespon Apa yang Allah katakan kepadanya Kemudian orang itu adalah seorang yang ta'alam al-ilma, belajar ilmu agama, wa'allamahu dan mengajarkannya, dan membaca Al-Quran, yaitu maksudnya hafal Al-Quran, Fa'utiyah bihi maka didatangkanlah orang tersebut di hadapan Allah maka Allah kemudian sebutkan satu persatu nikmat yang Allah berikan padanya bukan telah berikan nikmat kepadamu gampang menghafal, gampang bukan telah berikan nikmat padamu engkau seorang yang hafid Al-Quran dan seterusnya Fa'arafah dia pun mengakui betul itu adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Kemudian Allah tanyakan, "Fama amil tabiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat tersebut? Dia mengatakan, "Aku belajar ilmu agama dan aku mengajarkannya dan aku membaca Al-Qur'an dan menghafal Al-Qur'an bika karenamu." Ikhlas karena Kalau maka Allah katakan bahwa akan tapi belajar supaya disebut alim, supaya disebut ustaz, supaya dipanggil Pak Kiai. Wakokta dan kau menghafal Al-Quran supaya disebut kore hafid Al-Quran ya, supaya kemudian e, bangga ya, ditulis namanya bulan titik titik al-hafid. Nah, fakir dan engkau telah mendapatkan itu semua Suma Rabbi maka kemudian Allah perintahkan lagi untuk dicampakkan ke neraka Wasuhiba ala wajihi maka dititer bisa pada wajahnya Hatta ulbiyatinar sehingga dilimpahkan ke dalam neraka dan seorang yang Allah berikan kepadanya kelapangan yaitu kelapangan harta maka Allah berikan kepadanya min asnabil mal berbagai macam harta dia punya harta berupa kendaraan berbagai macam kendaraan, berbagai macam kemudian eh, emas dan perak, berbagai macam logam mulia, ada harta berupa tanah, harta berupa ini dan itu, maka macam-macam harta dan itu eh, dan itu ciri khas orang kaya punya asnaful mal hartanya macam-macam orang miskin hartanya cuma semacam saja atau beberapa macam yang Fa'utiyah maka didatangkanlah orang tersebut di hadapan Allah Fa'arrafahu ni'amahu dan Allah sebutkan kepadanya nikmat yang telah Allah berikan Dia pun mengakuinya kemudian Allah tanyakan apa yang kau lakukan dengan harta tersebut Dia mengatakan tidaklah aku biarkan satu pun jalan yang kau sukai kecuali aku berinfak kau sukai supaya ada berinfak di dalamnya kecuali aku berinfak di dalamnya laka dan itu ikhlas karenamu maka Allah katakan engkau bohong akan tapi engkau melakukan hal tersebut supaya disebut sebagai jawadun orang yang dermawan orang yang berjiwa sosial eh, orang yang pemurah pergi dan kau telah mendapatkan apa yang kau niatkan semua Allah fikum dan diperintahkan Allah Semua Allah fikum dan Allah perintahkan ke orang tersebut dicampakkan ke dalam neraka maka bersuhiba ala wajihi jadi seret pada wajahnya kemudian sehingga dilemparkan ke dalam neraka ya, sampai di sini riwayat muslim Walid Tirmidhi dalam riwayat Tirmidzi terdapat keterangan tambahan bahasanya sahabat Nabi Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu lama sami'ahu. Setiap kali mendengar hadis ini beliau menangis. Batal kaulahu dan beliau membaca firman Allah Taala, "Famakan yuridul hayat dunia wa zinataha" dan seterusnya sampai akhir ayat di surah Hud yang tadi juga telah kita baca. Jadikanlah at-Tirmidzi. Dan sahabat Abu Hurairah eh, setiap kali mereka dan sahabat Abu Hurairah ketika meriwayatkan hadis ini beliau pingsan tiga kali terlebih dahulu baru bisa meriwayatkan hadis ini. Ya. Kalau kemudian beliau mengatakan yeah, ya, ya, kemudian ketika beliau mengatakan kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditunggu sampai lama akhirnya siuman. Dan kemudian kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pingsan lagi ditunggu beberapa waktu lamanya sampai kemudian bangun kuda berkala Rasulullah SAW pingsan Setelah kemudian ciuman, nah baru bisa ngomong ya. Karena demikian pengaruh hadis ini di hati beliau lain dengan hati kita ya. Yang baca juga agak pingsan-pingsan nah, ya, Karena lain kualitas hati ya. Dan dan mereka oleh kasat kepala sah mereka tersentuh dengan Al-Quran ya, sekarang banyak kita tersentuh dengan film dengan sinetron ya, tersentuh dengan novel ya, tidak tersentuh dengan hadis Nabi tidak tersentuh dengan Al-Quran bisa nangis karena film, namun tidak bisa nangis karena mendengar hadis Nabi atau membaca hadis Nabi. Ya, iya, alhamdulillah. Nasallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, maka inilah tiga orang yang pertama kali masuk neraka. Mereka adalah orang-orang yang hebat. Iya, orang-orang ya, yang hebat punya amal-amal yang luar biasa. Iya, semuanya bukan amal yang ringan. Berjihad, kita berperang jihad sampai mati. Iya, untuk mati pun harus susah payah, capek dan seterusnya. belum lagi kalau matinya tidak langsung masih terluka terlebih dahulu ya untuk kemudian bersabar akhirnya mati ya, bersabar untuk tidak bunuh diri sebagaimana di zaman Nabi ada orang yang tidak sabar berjihad terluka akhirnya bunuh diri dan gagal jadi orang yang mati syahid ya maka tidak gampang maka itu satu hal yang luar biasa kemudian oh ya apalagi Quran itu bukan kerjaannya ringan ya ya ikhwan ya jaganya menghafalnya nah, ya, bukan hal yang mudah mudah belajar agama bukan, bukan hal yang gampang ya, uh, memahaminya menghafalkannya ya, kemudian membuat kerangka bangunan ilmu dalam diri bukan satu hal yang gampang kemudian mengajarkannya itu juga bukan perkara yang mudah ya, eh, butuh kesabaran butuh perjuangan butuh kemudian eh, kalimat berkeluh bersusah payah. Maka rusak niatnya maka eh, maka demikian celaka nasibnya. Demikian juga orang dermawan untuk jadi orang dermawan eh, dan dia adalah dermawan dalam eh, orang kaya dermawan untuk jadi kaya saja susah. Nah, untuk jadi kaya saja susah, tidak gampang. Eh, tidak bisa kemudian orang kaya kemudian tiba-tiba kemudian cepat kaya kaya mendadak. Nah, Ya, langsung jaya ya, nama bisnya eh, maka itu tidak gampang ya, bisa langsung jaya kalau dapat warisan berlimpah ini bisa langsung jaya kalau nggak harus merangkak dari bawah dan seterusnya setelah itu punya duitnya berlimpah dan itu susah payah manajemennya mengelolanya mengawasinya macam-macam setelah itu kemudian bisa jadi orang yang dermawan berat lagi bukan satu hal yang gampang mereka punya amal-amal luar biasa. Namun niatnya rusak, maka eh, menjadi orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Makanya yang pertama kali masuk neraka itu bukan bajingan tengik, ya, bukan koruptor kelas kakak. Ya, orang soleh dalam tanda kutip. Yang pertama kali masuk neraka itu orang soleh dalam tanda kutip. Orang yang kecek-kecek melihat amalnya. Ya, orang yang kemudian kagum dengan mendengar amalnya dan melihat perbuatannya itu masalah ya, itu bukan preman bukan ya, ya, bukan kemudian ya, bandit bukan ya. yang pertama kali masyarakat bukan itu non nah, orang yang dalam tanda kutip salah luar biasa ya, raya luar biasa nomor urusan dia usah ya, dan maka tidak ada maka sia-sia amalnya melakukan bahayanya niat yang rusak. Eh, jika demikian nasib seorang yang niat rusak, padahal amalnya luar biasa. Gimana kalau amalnya cuma biasa-biasa? Sudah amalnya biasa-biasa, ya. amalnya biasa-biasa rusak lagi niatnya. Ya. Yang ini infaknya sudah jutaan, puluhan juta, ratusan juta, eh, niatnya rusak, Maksudnya cuma gimana kemudian cuma infak cuma seribu dua ribu paling banter lima ribu. Nah, kemudian dia usah, gimana lulusnya? Ya? Gimana lulusnya? gimana penderitaannya, bertanya, nah ini hafal Quran yang ngajak muda belajar agama macam-macam ya. Ya Quran gak apa-apa dan ini rusak ya. Ya kemudian Quran gak apa-apa ya. 30 juz gak bisa bisa bisa jadi 30 ya kemudian ini rusak Nah, kemudian <coughs> bab selanjutnya adalah bab bab tentang masalah gembira dan gembira yang tercela bahkan digolongkan sebagai dosa besar di kitab ini tentu bukan sembarang gembira dari gembira yang khusus yaitu gembira karena sombong. Allah Ta'ala berfirman Inna fi alihi Sesungguhnya dia di tengah-tengah keluarganya bergembira Gembira karena sombong dengan kekafirannya Demikian juga firman Allah Inna kunna di ahlina musyfiqin. Dan sebaliknya. E, nasab sebaliknya ada pada orang-orang yang Allah eh, yang Allah ceritakan innahu nasum kami kebelum sebelumnya di dunia fi ahlina di tengah-tengah keluarga kami musyrikin kami adalah orang-orang yang ketakutan bukan orang-orang yang gembira demikian juga firman Allah Ta'ala berkata kalau mereka merupakan apa yang diingatkan kepada mereka kalau mereka melupakan, lupa di sini maknanya adalah kata aku meninggalkan secara sengaja. Ya, ada pelupa yang mau lupa, maka tentu tidak berdosa. Fatahna alaihim atwa batulis syaih maka kami bukakan untuknya pintu segala sesuatu. Hatta idza farihu bima ketika mereka telah gembira dengan nikmat yang diberikan kepada mereka. Setelah gembira, bangga dan sombong dan nikmat yang diberikan kepada mereka. Akhadnahum maka kami timpakan hukuman kepada mereka berkatan tiba-tiba Faida maka tiba-tiba hum mereka mublisun orang-orang yang putus asa. Di catatan kaki makna ayat yang pertama bahasanya dia adalah orang yang tidak memikirkan awaib eh, memberikan dampak masa depan lima amamahu yang ada di hadapannya. Maka Allah gantikan kegembiraannya, kegembiraan yang sebentar di dunia tersebut dengan sedih yang panjang di akhirat. Sedangkan kemudian makna ayat yang kedua Maka ayat ini datang dalam makhluk konteks sanjungan kepada orang-orang yang takut kepada Allah dan eh, takut kepada Allah Hai kunna fitar dunia Kami dulu di kampung dunia Ketika kami di tengah-tengah keluarga kami Kami adalah orang-orang yang takut kepada Allah kami Kami takut dengan siksaannya Kami takut dengan hukumannya Bisa kami karena sebab hal tersebut Allah Subhanahu wa taala berbuat baik, bersedekah kepada kami dengan Allah melindungi kami dari apa yang kami khawatirkan yaitu siksaan api yang menyala itu siksaan neraka. Sedangkan ayat yang ketiga tatkala mereka berpaling dari Allah atau kemudian mereka berpaling dari peringatan yang datang dari Allah dan pura-pura lupa dan mereka jadikan peringatan yang datang dari Allah itu di balik punggung mereka kami bukakan atas mereka pintu-pintu rezeki mingkuli mayakhtaruna dalam semua yang mereka pilih dalam semua yang mereka inginkan inilah yang disebut dengan istidraj di ya, buat asik dalam kejelekan jadi inilah umpan inilah umpan yaitu dibukakan nikmat sebesar-besarnya dalam keadaan seorang itu bermaksiat dan tuhan kepada Allah. Ini laksana umpan pancing untuk kemudian lalu datang ada setelah orang itu betul-betul berlima dalam keburukan dan kebinasaan. Inilah istidrak dari Allah Ta'ala Wa imla dan penangguhan Waktu untuk mereka hatta sehingga ketika mereka telah gembira itu dengan apa yang diberikan kepada mereka berupa berbagai macam harta, anak dan rezeki, hum. Kami hukum mereka, kami timpakan adab kepada mereka ala ghaflatin dalam keadaan mereka lalai. Dalam keadaan mereka merasa nyaman, merasa aman. Faidahum aisun min kulli Maka tibalah dan jadilah mereka orang-orang yang berputus asa untuk mendapatkan segala kebaikan. Ini maka ayat yang uh, kedua yang tadi ya, dibaca uh, yang ada di mata, maka ini ujian bagi orang-orang yang memiliki khasyah merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim adalah seorang yang memiliki khasyah rasa takut kepada Allah di samping roja, di samping ada rasa harap terhadap ampunan dan kasih saya Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim tadi Allah puji orang yang beriman dengan mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah, takut dengan siksa Allah. Maka demikian orang yang beriman tidak sebagaimana keyakinan ya, sufia atau sebagian sufia, seperti orang-orang sufi, bahasanya orang yang ikhlas dalam beramal rasa takut kepada neraka ah, ah, dan tidak ingin surga. Maka kita katakan, ya, bahkan rasa takut kepada neraka dan siksa Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu hal yang Allah puji. Maka bagaimanakah satu hal yang Allah puji malah dicela? Ini ada tentu tindakan yang lancang kepada Allah Subhanahu Wa Taala mencela sesuatu yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memuji orang yang e, punya rasa takut kepada siksaannya dan sebagian orang malah mencela orang yang takut dengan siksaannya Itu siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian eh, selanjutnya adalah bab menteri ya'si min bab membahas tentang putus asa e, min dari rahmat Allah dan rasa aman dari makam Allah. Allah Ta'ala berfirman Innahu la yai'asu min Tidak ada yang memutus asa dan rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir Allah Ta'ala berfirman Faliyakman maka Allah Bidal qawmul khasirun Tidaklah merasa aman dari maka Allah Kecuali orang-orang yang merugi Dari Ibn Mas'ud radhiallahu anhu Qal dia mengatakan Akbarul ini dosa-dosa yang paling besar Adalah Al-Isyraku Billah Menyebutkan Allah dan yang kedua al-amnu min makrillah rasa aman dari makar Allah berkunuh dan putus asa dari rahmat Allah wal dan putus asa dari rahmat Allah jadikanlah Abdul Razak Kemudian dia katakan itu Abu Hatim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bapuan sabda Nabi. Walau turut dengan redaksi Nabi ditanya tentang apa itu dosa besar fakal maka Nabi katakan al israq bila hanya kebenaran Allah dan rasa aman terhadap makar Allah dan putus asa terhadap rasa eh, aman dari makar Allah dan putus asa dari rahmat Allah dicatat kata kejadian oleh Al besar dengan lokasi yang semisal. Penjelasan eh, di catatan kaki Nabi Yakub alaihissalam memerintahkan banihi anak-anaknya untuk menjadi Yusuf dan Nabi Yaakob perintahkan anak-anaknya supaya tidak putus asa dari kasih sayang Allah. Itu janganlah kemudian memutus harapan mereka dan anak-anak mereka dari Allah. Bima yarumunahu dalam apa yang mereka inginkan. Oma umu itu eh, Oma ya eh, umu maknanya adalah menginginkan. Bersemangat dengan awada yuridu. Ini kemudian koma yamu eh, nanti kemudian pada kemudian e, menjadi marom dan ketika bulul marom sampainya apa yang diinginkan marom dan masuk bahasa Jawa jadi marom nah, itu terwujud apa yang diinginkan nah, Jadi nah, kata-kata marom yang artinya dari koma yamu artinya menginginkan mau apa yang diinginkan jadilah mau Ya wayak sudulah dan apa yang dimaksudkan Maka sini tidaklah dan memutus harapan Tidaklah memutus wajah harapan dan putus asa dari kasih sayang Allah Kecuali orang-orang yang kafir Adapun ayat yang kedua Apakah mereka aman dengan Rasa aman dari makar Allah Ini ah, eh, artinya ya sahu putus asa oh baksa bukan ya sahu Betulnya harus ya sahu Baksahu yaitu siksaan Allah wa nikmatahu dan hukuman Allah wa tahu alih dan kuasa Allah atas dirinya dan rasanya Allah berkuat atas diri Dan Allah Subhanahu wa taala bisa menimpakan hukuman kepada mereka fi hari sahwihim dalam keadaan mereka lalai. Wa ghaflatihim dalam keadaan mereka lalai dan tidak perhatian. Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan ya, Ciri orang yang beriman Dia melakukan ketaatan Dan dia khawatir dan takut wajilun dan takut wakhaifun dan takut khawatir kalau amalnya tidak diterima sedangkan fajir orang yang durhaka adalah orang yang ya malul ma'asi melakukan berbagai macam maksiat bahwa amin dan dia merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di antara dosa besar adalah al-ya'su min rasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, tetap putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dari boleh jadi bentuknya ya, adalah bersangka kepada Allah dengan mengira bahwasanya Allah tidak akan mengampuninya. Allah tidak akan ya, memaafkan dosa-dosanya yang demikian besar. Ya, maka ini bersangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk aliyah sumber wahila Maka sebesar apapun dosa seseorang tidak boleh demikian. Ya. Maka ketika orang itu kemudian punya dosa besar, kemudian dia merasa bahasanya Allah tidak akan mengampuninya, kalau jadikan banyak dosanya, maka ini dosa besar yang lain. Maka ini dosa besar yang lain. Dia orang dosa besar dan setelah itu merasa dosanya besar, kemudian dia Ternyata bahasanya Allah tidak mungkin mengampuni dosanya Maka ini dosa besar berikutnya Dan eh, yang kedua lihat sumirawillah bisa maknanya adalah putus harapan dari eh, putus harapan dan angan-angan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi sebagaimana penjelasan untuk ayat yang pertama layak tahu roja'ahum wa amalahum fi eh, minallahi fi ma yaquluna wa yaksuduna Jangan putus asa dalam rahmat Allah Min wahila dalam pengertian kalian jangan putus asa untuk mencari Yusuf Jangan mudah, tidak mungkin ketemu Tidak mungkin ketemu, tidak boleh katakan demikian Itu itu namanya yaksumi wahila makna yang kedua dari ayat sumilah adalah putus harapan. Putus harapan. Eh, maka orang yang kemudian eh, boleh jadi kemudian bulan balik belajar bahasa Arab nggak bisa bisa, akhirnya putus harapan. Kalau saya itu jatahnya tidak bisa kan. Eh, maka itu ya sumilah itu ya sumilah. Ya. Belajar balik tidak bisa, tidak faham. Kayaknya keras. Memang jatahnya di sini saja. Ya. Memang, eh, memang terminal saya berhenti di sini ya. Tidak mungkin saya bisa. Ya. Itu aliasun di hilang. Alias sunnah Rohila. Tidak boleh. Eh, putus harapan semacam itu. Putus harapan semacam itu. Untuk orang kau nilai utang yang besar udah e, eh, Denpasar semua pintu dan tertutup untuk umrah eh, pintu harap udah tertutup Tapi gitu. boleh jadi akhirnya punya niat belum diras, belum jelas Maka dia lihat sunnah Itu putus harapan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbuk sangka kepada Allah dengan beranggapan bahwa Allah tidak akan kemudian memberikan secepat harapan dan pintu harapan menutupnya. Kata Al-Ya'su mirawahillah. Kemudian al-amnu min makrillah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara contoh al-amnu min makrillah adalah eh, eh tidak merasa istidrak itu adalah istidrak. Merasa istidrat itu nikmat. Begitu aman dan maka Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah telah ahli maksiat dikasih lipat nikmat. Itu maka Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah kasih lupa nikmat kita itu itu sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim tidak kemudian dia merapat dada oh, ini ya, saya ya, ini adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala karena saya sudah begini dan begitu ya maka putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu berkaitan erat dan identik dengan suudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala oleh karena itu maka Bab selanjutnya adalah bab fikri ini billahi bab membahas tentang buruk kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman Ya dulu Nabi dari Khairul Hak Mereka punya sangkaan kepada Allah yang sangkaan yang tidak benar Itulah sangkaan jahiliyah Dan semua sangkaan yang tidak benar Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sangkaan jahiliyah Maka orang yang tidak menyangka bahasanya Allah tidak mungkin mengampuni dosa yang demikian banyak misalkan jadi maka Allah yang tidak punya sangkaan bahasanya mungkin saja orang kafir malah masuk surga dan orang yang taat malah masuk neraka ini belum sangka ini kepada Allah dan ini sangkaan jadi ya. Kalau yang kemudian sangkaan bahasanya nanti di surga nanti kita tidak hanya orang Islam saja, tapi juga kumpul dengan orang Nasrani, ya, orang Yahudi, ya, tetangga dan lain, lintas agama. maka ini seudon bila dan itu adalah Maka ini usaha kepada Allah dan ini sangkaan jahiliyah. Maka khasnya Allah dan jahiliyah adalah semata kepada Allah khairul hakim tidak benar. Dan firman Allah Ta'ala Wadalikum Kudanukum itulah sangat kalian Allah didonatum lirabikum Yang kalian berikan kepada Allah kalian Al-Dakum dan sangkaan tersebut Menjemuskan kalian Demikian juga firman Allah Al-Dhanina bila Ada sawm di waktu saw dan orang-orang yang punya sangkaan pada Allah dengan sangkaan yang jelek Maka untuk mereka Dari waktu sahur eh, Akibat yang jelek yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu Bahwa kabair suban billah nah, eh, akbar kabair dosa besar yang paling besar adalah berusaha kepada Allah kata penulis diriwayatkan oleh Ibnu Umar namun di sini muhakkik eh, tidak memberikan keterangan dan tidak memeriksa uh, eh, dan hadis yang dimaksudkan. Ya. Ya, maka jika kita lihat e, buku ini kemudian dengan janji muhakkik di depan itu ya, maka muhakkik tidak kemudian melaksanakan janjinya secara e, secara utuh. Hmm. Karena beliau berjanji sebagaimana bisa dicek di halaman ke-6 Aku akan mentakhir hadis hadis yang terdapat dalam buku Pembelaan perubahan berubah pikiran Adapun hadis-hadis yang di luar sahih Aku akan eh, Tawas di takhrij Aku akan membahas detail takhrij Dalam takhrij Ternyata tidak detail dikatakan terosak, al-basar, tapi juga ada bahasan yang detail. Ya, jadi bahwa kalian sumir wahilah, ya, ada riwayat musola terosak dan al ada, ada pembahasan yang detail. Ada janjinya kalau di luar Bukhari dan akan ada pembahasan detail Kemudian janji beliau yang keempat aku akan sebutkan derajat setiap hadis, sahih, dhaifnya dan hasannya jika itu di luar Bukhari dan Muslim. Ini tidak dipenuhi. Ini tidak dipenuhi. Hmm, ya, dan Abdul Razak tidak ada keterangan kualitasnya. Ya, ada bazar juga tidak ada penugasan. Ini kemudian di sini hadis Ibnu Umar, ya, Ibnu Umar Dawah juga ada eh, tidak ada takhidnya dan tidak ada tidak ada penilaiannya. Maka apa yang dijanjikan oleh muhakik di mukadimah dan realitanya ya, jika kita bandingkan maka eh, ya, dia tidak memenuhi janjinya sebagaimana manusia. Ya, kemudian jadi eh, dari Jabir anhu aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tiga hari sebelum dia wafat. Itu dikatakan Jangan salah satu, salah satu kali meninggal dunia kecuali dia berbaik sangka kepada Allah. Akhrajahu hadisnya diatkan oleh keduanya. Bukhari dan Muslim. Di catatan kaki Muhakkik mengatakan dia oleh Muslim, kemudian Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban, walam ajidhu fi sahih Bukhari dan tidak terjumpai dalam Sahih Bukhari. Mazhab Ibn Abi Dunia dan dalam Mazhab Ibn Dunia terdapat tambahan riwayat dan ini juga tidak ditakhis Besar Ibn Abi Dunia tidak ada Ini tidak ada catatan kakinya dan tidak ada penjelasan tentang derajat dan kualitasnya. Fa'inna kauman sesungguhnya sekelompok orang atau su'uban lihi bila Buksa terdekat kepada Allah menjemuskan mereka Maka Allah Ta'ala Maka Allah Ta'ala Allah Ta'ala Dan berfirman itulah santan kalian Yang kalian berikan kepada kalian Al-Zakum menjemuskan kalian Fa'asbah al khasirin Jadilah kalian termasuk orang-orang yang merugi Ya, ini catatan tadi. Yang dimaksud dengan berprasangka kepada Allah adalah memiliki sangkaan bahasanya Allah akan menyayangi dan memaafkannya. Yang ini tentu sangkaan ini adalah pada tempatnya manakala dia adalah orang yang bertobat. Ketika seorang itu bertobat, maka dan dia berprasangka Allah akan menyayanginya dan memaafkan dosanya. Ayat ringkasnya hingga mayakunu fi di sehat ketika dalam kondisi sehat hendaknya seorang menggabungkan dua hal rasa takut dan roja. Ketika dekat, telah dekat tanda-tanda kematian hendaklah yang lebih dominan pada dirinya rasa harapan. Li'anal maksud maksud dan khawfi karena maksud dari rasa takut adalah menjauhkan diri dari maksiat. Wahai dan semangat untuk memperbanyak taat dan amal. Dan itu satu hal tidak mungkin atau mayoritasnya, mungkin mayoritasnya tidaklah mungkin dalam kondisi ini. Dalam kondisi ketika sudah terdapat tanda-tanda kematian. Pas hikmah maka ketika menjelang aja maka dianjurkan untuk berbaik sangka kepada Allah. al mutadomin yang isinya adalah al-iftikar bahasa butuh kepada Allah Ta'ala dan tunduk kepada Allah dan makna ini dikuatkan oleh hadis setelahnya. Waktu telah hadis dan hadis menunjukkan takdir mengingatkan bahaya dari putus asa dan putus asa dan motivasi untuk roja untuk berharap terutama pada saat dekatnya hajar. Kemudian walahumah dan dia oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an sabda Nabi Allah Taala berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi aku aku mengikuti sangkaan hamba." Zat Ahmad dan oleh Imam Ahmad terdapat tambahan catatan kaki e, itu masuk catatan kaki satu dari Imam Ahmad dan Imam Hibban. Tidak ada penegasan tentang kualitas hadisnya tidak seperti yang dijanjikan oleh wahabi Dan dalam riwayat Imam Ahmad terdapat tambahan demikian juga dari Ibnu Hibban Intan Nabi Khairan jika dia punya sangkaan baik kepada aku, aku maka untuknya. Dan jika dia punya sangkaan jelek kepada aku, maka untuknya kejelekan. Ya, maknanya di catatan lagi, bermakna dan maknanya Aku akan menyikapi hambaku sesuai dengan Sangkan dia kepada aku Aku akan berbuat padanya apa yang dia prediksikan dariku Berupa kebaikan atau kejelekan Wal murad yang jadi maksud adalah motivasi untuk memenangkan harapan di atas rasa takut dan berbaik sangka kepada Allah. Apa kutubi kutubi mengatakan Inilah ada yang menjelaskan bahasanya makna sangkaan hamba kepadaku artinya sangkaan pengkabulan doa saat berdoa. Sangkaan untuk kabul diterimanya tobat saat bertobat. Sangkaan pendapatan maghfirah saat istighfar. Dan sangkaan untuk hal jasa pendapatan balasan aman ketika melakukan ibadah yang lengkap syarat-syaratnya karena berpegangan dengan benarnya janji Allah. Bayi Bayani dan penjelasan ini dikuatkan oleh saudara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain berdoa kepada Allah dalam keadaan yakin Allah mengabulkan doa kalian. Oleh karena karena itu sepatutnya bagi seorang Muslim untuk bersungguh-sungguh fil qiyamim alaihi melaksanakan kewajibannya. Mungkin dan yakin bahasanya Allah akan menerimanya dan mengampuninya. Dia anak wa'ada bidalika karena Allah janjikan hal tersebut dan Allah tidak akan yukhliful mi'ada menelisih janjinya. Maka jika seorang berkeyakinan atau berperasaan bahwasanya Allah tidak akan menerimanya dan bahasanya ibadahnya tidak akan manfaat baginya, maka ini adalah contoh alias seputus asa terhadap kasih sayang Allah dan itu termasuk dosa besar. man mata ala dhalika dan siapa yang mati dalam keadaan ketiga akan diserahkan kepada pasangannya. Jika baik maka dia akan mendapatkan kebaikan. Jika sangkaannya selain itu maka untuknya selain itu. Nah, kemudian bab selanjutnya bab yang membahas tentang iradatul ulu wal fasad, menginginkan kerusakan, menginginkan kesombongan dan kerusakan. Allah Ta'ala berfirman, Tidak darul akhirah, itulah kampung akhirat, akan kami berikan kepada orang-orang yang tidak menginginkan buluan kesombongan di muka bumi, wala fasadan, dan tidak pula menginginkan kerusakan. Wal akibatul muttaqin, dan buah dan kesudahan yang baik itu milik orang-orang yang bersatwa. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yu'minu ahadukum, kalian tidak akan jadi orang yang betul-betul beriman sampai dia meminta ke saudaranya apa yang jadi ingkar untuk dirinya sendiri." jauh dikeluarkan oleh keduanya Bukhari dan Muslim. Dan dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salah satu kalian di dalam menjadi orang yang betul-betul beriman sampai awal nafsunya mengikuti ajaranmu. Untuk kemudian makna hadis yang pertama yang dia dalam Bukhari dan Muslim yang dimaksud dengan tidak beriman yaitu tidak memiliki iman yang sempurna. Yang dimaksud dengan cinta di sini menginginkan sesuatu yang anda yakini itu baik. Anawawi mengatakan yang dimaksud dengan cinta kecenderungan pada sesuatu yang disukai oleh orang yang dicintai. Dan yang dimaksudkan di sini adalah kecenderungan yang merupakan pilihan dan bukan paksaan. Ya, karena tentu kecenderungan ada yang tiba-tiba muncul dalam hati mau tidak mau kita harus seperti itu, maka itu kecenderungan paksaan. Dan kecenderungan yang dimaksudkan di sini adalah kecenderungan yang merupakan pilihan dan atas kehendak kita sendiri. Pemilikan dan dari hal tersebut adalah membenci terjadi pada saudaranya apa yang dia benci dan tidak dia sukai terjadi pada dirinya berupa berbagai macam kejelekan. Dan di sini Nabi tidak menyebutkannya secara khusus karena menyukai sesuatu berkonsekuensi membenci kebalikannya. Dan hal ini supaya orang-orang yang beriman menjadi bagikan satu jiwa. Dan siapa yang beranggapan bahasanya adalah satu hal yang sulit atau mentarik satu hal yang mustahil, maka dia lalai dari makna ini. Wal muwat yang diinginkan oleh hadis adalah hendaknya Ayuhib barahu dia inginkan untuk saudaranya terjadi semisal hal tersebut Mijat dari sisi lain dari biha Dia kemudian tidaklah menyaingi saudaranya dalam hal itu Wa iman dari keadaan ya, dan tiang dalam masalah ini dan asasnya adalah bersihnya hati dari berbagai macam penyakit hati contohnya hasad. Ya, maka maka uh, bebas uh, dan uh, secara umum lain minum ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi itu kebalikan dari hasad. Secara umum ada kebalikan dari hasad. Maka siapa yang hasad tidak mungkin bisa mengamalkan hadis ini. Dan siapa yang dalam dirinya ada hadis ini, maka bersih hatinya dari hasad. Maka dia menginginkan untuk orang lain, saudaranya, kebaikan-kebaikan yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Dia senang kalau saudaranya tambah kaya, sebagaimana dia senang kalau tambah kaya. Ya. Dia senang ketika tetangganya, saudaranya seorang muslim tambah makmur hidupnya, ya. sebagaimana seandainya dia dapat seperti itu juga dia senang. Dia ya, gembira kalau ada ya, ya, temannya itu bisa kumplot sebagaimana dia pun gembira saat dia kumplot meskipun ternyata tidak kumplot temannya saja yang kumlot nah, dia happy temannya kumlot padahal dia ya, ya, sebagaimana seandainya itu terjadi pada diri mungkin orang yang bersih hasilnya dari hasad dan orang yang bersih, e, bersih hati dari hasad tentu dia adalah e, termasuk sebagaimana dalam judul atau kemudian dalam ayat tidak menginginkan kesombongan, tidak pernah menginginkan kerusakan di muka bumi. Itulah orang yang berhak untuk menjadi manusia berbahagia di akhirat. Ya, kemudian dan orang yang tidak menginginkan kesombongan dan kerusakan di muka bumi itu di hadis yang kedua adalah orang yang hawa nafsunya mengikuti apa yang diajarkan. Maka orang yang hawa nafsunya tunduk kepada aturan Nabi, maka dia tidak akan jadi bukan orang yang memberikan kerusakan, bukan pula orang yang kesombongan. Karena itu semua terlarang dalam ajaran Nabi saw. Lihat tentang status hadisnya. Maka sini ada orang yang agak panjang. Dia karena oleh Imam Yasin dalam Sunnah, Al-Fatih al di dalam Tahya Al-Baghdad, Al-Baghdadi dalam Sunnah, dalam satunya terdapat Mu'ayyid bin Hamad dan dia yang baik. Ditambah terdapat tepat atau keputusan antara Uqbah bin Aus dan Abdullah bin Dan ada satu lagi yang sahih yang semangat dengan hadis ini yaitu Rasul dengan hukum kata aku ahab ilahi bahwa waladi bahwa walidi wa nasi lain Jadi maknanya benar. Karena ada yang semangat dengan hadis ini yaitu Eh, salah satu kalian adalah beriman sampai aku menjadi orang yang lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya dan semua manusia. Dia dengan rahmat, nasai dan eh, selain keduanya. Dan tentu cinta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maknanya adalah ingin taat pada Rasul dan tidak menjadi si Rasul. Dan ini adalah kewajiban dari Islam di antara kewajiban Islam. Dan hadis ini sampai aku lebih dia cintai dan seterusnya adalah min jawami il kalim di antara jawami kalim jawab kalim adalah kalimat yang pendek namun sangat makna karena terkumpul dalam hadis ini berbagai macam cinta yang macam cinta itu ada tiga macam yang pertama adalah mahabbatul ijlal cinta dalam bentuk penghormatan itulah cinta kepada al asal asal itu bapak kakek dan seterusnya ke atas itu cintanya adalah cinta penghormatan. Kemudian siapa syafaqah, cinta dalam hati yang sayang. Wawah mahabbatul walad itulah cinta kepada anak, cucu dan seterusnya ke bawah. Kemudian mahabbatul dan cinta karena adanya kesamaan atau sejenis. Itulah kemudian cinta dengan sesama manusia, atau sama manusia, cinta dengan tetangga, dan seterusnya. Ya. Maka ini dasar kesukaan karena adanya kesamaan. Ya, maka sehingga aku lebih dia cinta daripada anaknya, daripada orang tuanya dan semua manusia ini semakna dengan hawa nafsunya mengikuti apa yang Nabi ajarkan. Ya, lintasnya ya secara uh, hadis di atas secara sanad itu tidak itu maknanya benar. Dan berkenaan dengan surat Al-Qasas ayat yang ke-83 Maka Allah sampaikan bahasanya Nikmat akhirat itu Allah peruntukkan untuk orang yang terkumpul padanya dua hal Yaitu tidak menginginkan kesombongan di muka bumi Dan tidak menginginkan kerusakan di muka bumi dan berdasarkan eh, berdasarkan ayat ini maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bahasanya manusia itu ada empat macam. Ada manusia-manusia yang ya, menginginkan kerusakan di muka bumi namun tidak menginginkan kesombongan. Contohnya maling, juga itu menginginkan kerusakan. Mau dia tidak, tidak ingin kondang, dia tidak ingin kemudian populer, tapi bisa orang tidak tahu. Kalau dia maling, kalau dia rampok, Ya, dia, tidak kemudian e, punya keinginan nanti kalau pas siang-siang jalan-jalan orang kemudian pada ketakutan karena mau ini Raja Malik kalau dia pinginnya siang-siang ya orang nggak kenal kalau dia Raja Malik maka dia sekedar menginginkan kerusakan namun dia tidak menginginkan kesombongan e, kesombongan di sini artinya dieluk-elukan, ditakuti, dipuja-puja punya kemudian uh, ya, dan punya wibawa punya nama baik orang pada sungkem orang pada ini nah, ini ini uluan ini kesombongan di muka ada juga orang yang e, menginginkan kesombongan namun tidak menginginkan kerusakan nah, itu di antaranya adalah ulama usul ulama-ulama yang rusak ya dia kemudian ingin agar orang mengkeluarkan dirinya dan dia tidak ingin kerusakan dia ingin orang taat masjid itu makmur pengajian itu rame apalagi pengajian dia rame sendiri nah, dia, ingin inginkan ya. Nah, dia inginkan oh, dia rame orang pada ya, ngaji pada dia dia tidak suka kalau orang ngaji ke tempat yang lain ini menginginkan ketinggian menginginkan kesombongan dia tidak menginginkan kerusakan tidak eh, tidak menginginkan rusaknya manusia. Namun dia ingin manusia itu baik-baik dan dia memiliki kedudukan terhormat di mata manusia. Nah ada juga orang yang menginginkan kesombongan dan kerusakan. Contohnya artis. dia ingin wah eh, konsep rame kan. Eh, setelah itu uang pun rusak gara-gara nonton dia. Dan kemudian ingin kemudian jadi publik figur, ya, ingin kemudian diperlukan, ya, dan banyak orang yang rusak dan bejat dengan gara-gara mencontoh kelakuannya. Maka ini menginginkan kerusakan dan menginginkan derajat yang mulia di mata manusia. Nah orang yang kemudian Allah eh, eh, eh, katakan orang yang mendapatkan kesejahteraan di akhirat adalah orang yang manusia jenis yang keempat tidak menginginkan kesombongan dan tidak menginginkan kerusakan. Tidak menginginkan kerusakan, maka karena manusia tersebut adalah yang mengamalkan hadis Nabi lalu ini ahadukum hatta yubayyi akhihi wa Sebagaimana dia ingin dirinya tidak rusak, maka dia sebagaimana dia ingin dirinya masuk surga, dia ingin orang lain juga masuk surga. Sebagaimana dia ingin dirinya jadi orang taat, dia ingin orang lain juga pada e, menjadi orang yang taat. Maka dia tidak menginginkan kerusakan, dia menginginkan kebaikan. Namun dia juga tidak menginginkan kesombongan. Orangnya ikhlas. Ya, jika dia kemudian sibuk beramal, sibuk berbuat, maka semata-mata mengharap Allah Subhanahu Wa Taala mau kemudian dihargai manusia mau dipuji manusia mau tidak ya bukan bukan satu hal yang dipikirkan yang penting saya berbuat karena Allah Subhanahu wa taala maka dia tidak menginginkan kemuliaan dan semua di muka bumi karena dia seorang yang ikhlas dan dia tidak menginginkan kerusakan karena hatinya adalah hati yang bersih dari hasad nah inilah orang yang sejahtera di akhirat Itulah orang yang mengatakan tilka darul akhiratu naj'alu halilatina la yumituna